Wa khalaqalahuma ahlan dan menciptakan bagi keduanya penghuni-penghuninya. Artinya sebelum diciptakan manusia, sudah diciptakan surga dan neraka. Setelah itu Allah ciptakan penghuni-penghuninya. Ini calon neraka dan ini calon surga. Maka siapa yang Allah kehendaki menjadi penduduk surga dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang Allah kehendaki dia menjadi penduduk neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebagai penduduk surga fadlan minhu. Dijadikan sebagai penduduk neraka adlan minhu. Dan masing-masing dari manusia beramal sesuai dengan apa yang sudah tercatat dan pasti akan menuju apa yang sudah diciptakan untuknya surga atau neraka Al khairu syar Karena kebaikan dan kejelekan sudah ditakdirkan atas para hamba. Ini azakumullah. Tentunya berkait dengan ucapan Abu Ja'far tahawi di awal pertama kitab ini menyatakan bahwa kami ahlus sunnah wal jamaah keyakinan dengan keyakinan-keyakinan ini. Sampai pada ucapan beliau ini bahwa kami ahlus sunnah meyakini bahwa surga dan neraka sudah diciptakan. Dari Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Qala amma qawluhu innal jannata wan nara makhluqatan. Fattafaqa ahlus sunnah. Adapun ucapannya bahwa surga dan neraka telah diciptakan. Maka ini adalah perkara yang sudah disepakati oleh seluruh ahlu sunnah. Sehingga siapa yang meyakini selain ini, berarti dia bukan pengikut ahlus sunnah. Dia bukan aswaja. Hah? Dia bukan pengikut para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in bukan orang yang berpegang dengan sunnah wal jamaah. فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن bahwasanya ahlu sunnah sepakat surga dan neraka telah diciptakan dan sudah ada sekarang. Sudah ada jannah, sudah ada nah. Walam yazal ahlu sunnah ala dhalik. Dan ahlu sunnah masih tetap demikian sampai hari ini. Tidak berubah keyakinan mereka bahwa surga dan neraka telah diciptakan dan sudah ada sekarang hatta nabagat nabighatun minal mu'tazilah hingga munculnya benih-benih mu'tazilah bibit-bibit mu'tazilah artinya maksud beliau maksud Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi bahwa sunnah sejak para sahabat diikuti para tabi'in, diikuti tabi'it tabi'in, diikuti para imam-imam, masih tetap seperti itu keyakinannya. Surga dan neraka telah diciptakan dan sudah ada sekarang munculnya pendapat baru dalam kata lain bid'ah ya. pendapat yang muhdasa adalah ketika munculnya nabighatun minal mu'tazilah munculnya bibit-bibit mu'tazilah dan qadariyah mu'tazilah karena mengutamakan akalnya di atas hujjah qadariyah karena mengingkari adanya qada wal qadar Faankarat dalik. Maka ketika muncul Qadariyah dan Mu'tazilah, mereka pun mengingkari bahwa surga dan neraka sudah diciptakan. Waqalat dan berkata, Bal yunsyi'uhuma Allah tabaraka wa ta'ala al qiyamah. Bahkan kata mereka, Allah akan menciptakannya nanti. al qiyamah. Bukan sekarang. Apalagi dulu. Tidak. Tapi nanti yunsyi'uhuma Allah akan adakan, Allah akan ciptakan nanti yaumul qiyamah. Apa faktor pendorong mereka berkata seperti itu? Mengingkari sekian ayat, sekian hadis. Hamalahum ala dzalika asluhumul fasid. Yang membawa mereka berkata seperti itu adalah prinsip mereka yang rusak. Prinsip mereka yang batil keyakinan mereka yang rusak alladzi wada'u bihi syari'atan lima yaf'aluhu Allah yaitu apa yang mereka letakkan sebagai aturan dan syariat tentang apa yang harus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, di mana kesesatan mereka? Kesesatan mereka membikin satu kaidah-kaidah aturan seperti syariat dan kemudian berkata Allah harusnya begini Allah harusnya begini Allah tidak boleh begini Allah tidak boleh begitu Astagfirullah bukan mereka yang semestinya merasa diatur oleh Allah tetapi sebaliknya mereka membuat aturan-aturan dan berkata Allah tidak semestinya begini Allah tidak semestinya begitu wa anahu yanbaghi an yaf'al kada Wala yanbaghi lahu an yaf'ala kada. Kata mereka, Allah seharusnya berbuat begini. Allah tidak semestinya berbuat begitu. Ini Mu'tazilah. Entah sadar atau tidak sadar, dia bikin syariat itu Allah swt Kata haula ahli kalam, ahli filsafat bahwa Allah swt seharusnya nggak membuat surga dan neraka di awal pertama. Ngapain? Mubadir. Nggak ada manfaatnya. Nanti. Harusnya Allah ciptakan di akhir nanti. Jadi mereka membuat syariat untuk Allah SWT. Ya. Ajib. Keanehan Mu'tazilah. Keanehan kaum filsafat. qasu ala khalqihi fi af'alihim. Mereka mengkiaskan atas makhluk-makhluknya. Mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk bikin sesuatu kemudian dibiarkan nganggur. Kan mubazir. Nah, Allah juga sama. Kalau menciptakan sesuatu kemudian dibiarkan nganggur mubazir. Maka nggak boleh, nggak mungkin Allah mubazir. Loh, itu hukum tabir itu buat siapa? Hah? Allah mengatur kalian dan memperingatkan innal mubadzirina kanu ikhwanu syayatin. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkena syariat apapun. Allah bebas berbuat apapun. Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Ini mereka adalah orang-orang yang otaknya terbalik. Membikin syariat untuk Allah Subhanahu wa taala. Membikin aturan untuk Allah Subhanahu wa taala, membikin garis-garis kemudian dikatakan bahwa Allah tidak boleh begini, Allah tidak mungkin begitu, Allah harus begini, Allah harus begitu. Astagfirullah. Itu adalah orang-orang yang sombong. Merasa akalnya hebat, paling cerdasnya bisa membuat dan bisa mengatur aturan-aturan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahi mutakabbir. Demi Allah, mereka adalah orang-orang yang sombong. Qasuhu ala khalqihi fi af'alihim. Mengkiaskan Allah dengan makhluknya dalam perbuatan-perbuatan mereka. Fahum musyabihatun fil af'al. Maka mereka adalah golongan musyabihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah tidak mungkin memiliki tempat. Allah tidak mungkin begini, Allah tidak mungkin begitu. Kenapa? Karena menurut aturan materi begini-begini. Kamu jangan-jangan ngatur. <laughs> Allah Swt wa taala menyatakan dirinya di atas arus, jangan dibantah. Allah menyatakan dirinya, aku adalah maha tinggi, aliyul a'la. Allah kenalkan sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah, Rabbmu yang maha tinggi. Ya sudah imani. Ini ahlus sunnah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bahwa Rahman maha tinggi di atas arusnya, imani, terima, jangan dibantah. Jangan dibantah dengan hukum-hukum manusia. Bukankah, bukankah, bukankah, bukankah. Secara uh, ilmu materi, kalau menempati tempat berarti begini, kalau tidak menempati berarti begitu. Itu kaedah-kaedah yang kamu pelajari di kuliahmu. Jangan untuk mengukur Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hukum-hukum makhluk. Hukum-hukum makhluk. Jangan kamu terapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Itu kaedah-kaedah semua yang kamu pelajari di kuliahmu. Wahai para maha-mahasiswa. Gayanya pakai maha, artinya paling tingginya mahasiswa. Kenapa saya rumah mahasiswa? Tahu kalian? Mereka memahami kalau siwa itu perusak. Kenapa kalian itu belajar ilmu tentang makhluk? Maaf. Sepandai-pandai kamu dan dosenmu itu belajar tentang makhluk. Adapun tentang Allah kalian semua jahil. Adapun tentang Allah tidak mungkin bisa dipelajari kecuali melalui Quran was sunnah. Gak mungkin bisa dipelajari tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya kecuali melalui Allah sendiri dengan wahyunya Al-Quran dan melalui yang diutusnya yaitu para rasul dan rasul terakhir kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dua sumber itu sumber ma'rifatullah sumber pengenalan tentang Allah Subhanahu Wa Taala namun sayang Mu'tazilah dan Qadariyah dan Ahlul Kalam, Ahlul Filsafat mereka merasa sombong bisa berpikir tentang Allah dan bisa mengatur dengan berbagai macam garis-garis aturan bahwa Allah tidak boleh begini, Allah seharusnya begitu, Allah tidak semestinya begini, ila akhirih. Khonifilina azakum wa muslim yang saya hormati. Kalau akhirnya mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Karena dihukumi dengan hukum-hukum makhluk. Kalau Allah menciptakan surga dan neraka sebelum mereka masuk. Kemudian dibiarkan sampai sekian lama. Berapa lama itu? Dari mulai diciptakannya Adam sampai bumi ini hancur hari kiamat. Berapa juta tahun? Anggur terus surga dan neraka lu Lulu, lulu, lulu. Itu syariat buat kamu. Jangan diterapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas berbuat apapun, tetapi kita yakin pasti Allah memiliki hikmah. Pasti Allah memiliki hikmah karena Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin. Maha memiliki hikmah. Kadang kamu tahu, kadang kamu tidak tahu hikmahnya apa. Apa hikmahnya diciptakan lebih dulu? Wallahu taala A'lam. Allah yang lebih tahu. Jangan dipaksa kamu harus tahu. Kalau tidak tahu berarti nggak ada hikmahnya. Kok begitu? <laughs> Tidak mesti kamu tahu. Kadang-kadang kamu tahu hikmahnya, kadang-kadang tidak tahu. Apakah kita ketahui hikmahnya ataupun kita tidak tahu hikmahnya, tetap kita yakin bahwa Allah pasti pasti pasti memiliki hikmah. Ini akidah. Ini iman. Pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Wa qala wa dakhala tajahhum fihim. Akhirnya masuk pula at-tajahhum. Tajahhum pemikiran Jahmiyah. Aliran Jahmiyah. Pengikut Jahm bin Safwan. Apa intinya aliran Jahmiyah? Intinya penolakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pertama mereka musyabbihah. Menyamakan Allah dengan makhluk dalam hukum-hukum. Kedua, mereka menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah maha memiliki hikmah. Bahwa Allah maha bebas berbuat apapun. Allah yaf'al ma yasha' Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Ini mereka tolak. Berarti masuk kepada sesatan tajahum. Sudah dua kesesatan. Fasaru ma'adhalika mu'attilah. Akhirnya mereka dengan itu menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu, kemudian mereka berkata. Khalqul jannah qabla al-jazai abathun. Kata mereka, penciptaan surga dan neraka sebelum adanya al-jaza, sebelum adanya hisab, sebelum adanya perhitungan amal, adalah abasun, kesia-siaan, kata mereka. Diciptakannya surga dan neraka dalam keadaan belum ada hisab, belum ada jaza, belum ada balasan, itu kesia-siaan, Abasun, ubazir, nggak ada manfaatnya, kata mereka. Liannahum tasir, annaha tasiru mu'attilatan mudah dan mutatawilah. Karena berarti surga dan neraka nganggur mudah dan mutatawilah. Mudah yang sangat panjang. Sekian lama nganggur. Surga nganggur, neraka nganggur. Ini kan abasun, kata mereka. Faraddu minan nusus. Akhirnya dengan kaedah ini, dengan kaedah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala harusnya begini, tidak boleh begitu. Masa menciptakan kemudian tidak dipakai, mubazir dong. Menciptakan bumi sebelum ada manusia bagaimana? Kau muslimin yang sangat hormati. Allah subhanahu wa ta'ala mencipta, menciptakan apapun sekehendaknya. Tidak ada yang melarang. Tidak ada yang menegur tidak ada yang berhak untuk komentar kenapa begini, kenapa begitu. Allah sendiri yang menyatakan kaidah ini. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun kata Allah. Allah tidak ditanya, kenapa berbuat begini dan berbuat begitu. Tapi mereka yang akan ditanya. Artinya, kalau ada berita dari Quran dan Sunnah Allah berbuat seperti itu, jangan dibantah, jangan ditentang, jangan berkata, kenapa? Kok berbuat seperti itu? Lima, jangan. Layus alu. Allah tidak ditanya. Amma yaf'al. Apa yang diperbuatnya? Wahum alun, Mereka manusia yang akan ditanya. Kita yang akan ditanya. Adapun Allah tidak tidak ditanya dan tidak diatur oleh siapapun. Gak bisa disalahkan, gak bisa diprotes. Allah bebas berbuat apapun. Allah mutlak kuasa kaum muslim yang saya hormati. Maka kembali kepada ucapan Ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Faraddu minan nusus. Akhirnya mereka membantah dalil-dalil. Karena kaidahnya Allah tidak mungkin menciptakan surga dan neraka kemudian nganggur berjuta-juta tahun. Tidak mungkin. Pokoknya nggak mungkin. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Ditentang hadisnya. Bagaimana dengan ayat ini? Ditentang ayatnya. Bagaimana dengan dalil-dalil yang sahih ini? Ditentang semua dalil itu. Ajib. Kaidah yang batil dipegang kuat-kuat. Dalil-dalil nakli mereka tolak. Dalil akli mereka pegang kuat-kuat. Pokoknya nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu nganggur. Kemudian ditolak nusus. Ma khalafa syariah al-batilah. Ditolak dalil-dalil yang menyelisihi syariat yang batil ini. Ini menyelisihi aturan mereka yang batil. Allati wada'uha li Rabbi Ta'ala. Yang mereka sudah letakkan aturan itu untuk Allah, untuk Rabbu Ta'ala. Wa harrafun nusus. Mulailah mereka mentahrif. Menyelewengkan makna-makna dalil. An mawadaiha. Dari tempat-tempatnya. Seperti Yahudi. Yuharrifun al kalimat an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Wa dallalu wa badda'u man khalafa syari'atihim. Kemudian mereka mulai menganggap sesat, menganggap bid'ah, menganggap menyimpang orang yang menyelisihi mereka. Lihat ikhwan bin azakumullah. Apa dalil-dalil yang ditentang oleh mereka? Faminan nusus min nusus kitab qauluhu ta'ala. Dalam Al-Qur'an Allah sudah menyatakan dalam ayatnya ya. Uiddat lil muttaqin. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Kalimat uiddat lil muttaqin sudah dipersiapkan untuk orang yang takwa. Apa yang sudah dipersiapkan? Sudah ada sudah ada. Demikian pula Allah katakan, "Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih." Kami sudah persiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-rasulnya. Sudah dipersiapkan. Sudah ada. Jannah. Neraka. Allah katakan, "Uiddat lil kafirin." Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hati-hati kalian dari neraka. Yang waquduhan nas wal hijarah. Uiddat yang sudah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Sudah dipersiapkan. Ayat Allah yang lain. Inna jahannama kanat mirsada Littaghina ma'aba. Sesungguhnya neraka jahanam mengawasi. Mengancam kalian terus. Mengincar kalian. Neraka jahanam. Littaghina ma'aba. Sebagai tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas. Taghin. Taib. Kalau labil mirsad. Kau dikatakan dengan kalimat mirsada artinya sudah rosada, sudah mengawasi. Kalau belum ada bagaimana? Apakah kalian wahai Mu'tazilah? Apakah kalian wahai para kaum filsafat menganggap bahwa ayat ini berdusta? Neraka jahanam mengawasi, mengincar kalian. Oh belum ada neraka jahanam. Ayat ini dusta berarti. Astagfirullah. Kufur. Kufur. وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى Dan Rasul telah melihat untuk kali berikutnya Jibril dalam bentuk aslinya di mana Inda sidratil muntaha. Di sidratil muntaha. Ini ketika mi'raj ke langit. Indaha jannatul ma'wa. Di sana ada surga. Jannatul ma'wa. bagaimana kira-kira pendapatnya Pak Profesor? Dosen-dosen YIN. Bagaimana kira-kira? Oh ayat ini maksudnya nanti mirojnya sudah kok. Jangan pura-pura bodoh Pak Profesor. Islam Mi'rajnya sudah. Nabi ketika merah ke langit kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra." Dan dia telah melihatnya yang berikutnya, telah melihat melihatnya yang kedua kalinya. Di Sidratil Muntaha dan di sana ada surga. Berarti sudah ada surga. Anu, itu maksudnya sudahlah. Jangan banyak cari-cari alasan. Urusannya bukan gengsi, Sebentar lagi kamu mati. Bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Cabutlah ucapanmu. Saya salah. Allah yang benar. Saya salah. Ternyata yang benar adalah qala Allah taala uiddat lil muttaqin. Tentang neraka uiddat lil kafirin. Inna jahannam labil mirsad. Dan Nabi ketika di Sidratul Muntaha melihat jannah Kok dibilang belum ada? Onda oh, itu seperti tem tunnel, masuk lorong waktu sudah lah. Jangan memaksa-maksakan diri. Enggak usah malu. Katakan saya salah. Aman nabilah. Kami beriman pada Allah dan ayat-ayatnya. Jadi Nabi itu waktu Isra Mi'raj itu ternyata masuk ke lorong waktu. Sampai ke akhir zaman. Surga sudah ada. Katanya begitu lebih parah lagi. Alasannya lebih sesat daripada ucapannya. Ucapannya sudah salah, alasannya lebih salah lagi. kembali kepada kita. Waqala dan dikatakan wa qad ra'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Sidratul Muntaha. Nabi telah lihat di sana di Sidratul Muntaha Indaha jannatul ma'wa. Di sana ada surga tempat tinggalnya orang-orang yang takwa. Wa kama fi sahihain. Itu baru ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang paling kenal, paling tahu tafsir ayat adalah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyatakan hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu menceritakan kisah dirinya. Kisah al-Isra ketika beliau diisrakan dan dimi'rajkan. Sampai kemudian berkata, Thumman talaqa bi Jibrail. Kemudian aku dibawa oleh Jibril. Hatta ata sidratul muntaha. Hingga sampai ke sidratul muntaha. Yang paling tinggi. Langit yang paling tinggi. Faghasiyaha alwanun la adri mahiyah tertutup dengan cahaya warna-warna yang aku tidak tahu apa itu. Qala summa dakhaltul jannah. Kemudian aku masuk surga. Faida hiya janabid lillu'lu. Ketika aku masuk surga, aku lihat di sana ada tempat-tempat kaimah-kaimah dari mutiara-mutiara. Wa turabuha al-misk. Ternyata tanahnya adalah misik. Harumnya seperti misik. Pasirnya itu permata dan mutiara. Harumnya harumnya misik. Bagaimana dengan hadis ini? Fis sahihain, fil Bukhari wa Muslim. Jangan taklid dengan Bukhari. Bukhari juga manusia. Kalau kamu jawabnya seperti itu, kita bisa jawab, jangan taklid sama Harun Nasution. Jangan daripada kamu sesat bersama dia. Kamu ikuti mereka, mereka para imam, imam ahlu sunnah yang membawakan dalil, hadis, hadis sahih. Ya. yang Kala, ya. dan ini hadis bukan hanya diriwayatkan oleh beliau, Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula dalam riwayat-riwayat lain, Ashabu Sunan wal Masanid. Dan ittafaqa ahlu sunnah jadi kita takut sama siapa kira-kira? Kalau dituduh taklid. Ittafaqa ahlu sunnah. Berarti kita ikut, bukan taklid. Ikut para ulama ahlu sunnah seluruhnya. Karena ada perbedaan. Sedangkan engkau, wahai para mu'tazilah, wahai para ahli filsafat, wahai qadariyah, kalian ikut Jaham bin Safwan, kalian ikut Wasil bin Atha, kalian ikut tokoh-tokoh Mu'tazilah, tokoh-tokoh Jahmiyah, tokoh-tokoh sesat yang diperingatkan oleh umat hati-hati dari mereka. Astagfirullah. Kasihan banget. Melarang taklid katanya kepada para ulama, tapi mereka mengikuti tokoh-tokoh Mu'tazilah, tokoh-tokoh Qadariyah, mengikuti tokoh-tokoh Jahmiyah. Nasallahu salam wal afiyah. Hadisnya sangat jelas bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke surga dan melihat bagaimana pasirnya, bagaimana kaimahnya, bagaimana. Ya. Hadis lain, wafi sahihain dalam dua kitab sahih dari hadis Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, inna ahadakum idamata mata urda alaihi maq'adahu bil ghadati wal bahwasanya seseorang ketika matinya ditampakkan untuknya tempatnya tempat duduknya tempat tinggalnya nanti yaumul qiyamah bil ghadati wal ashi di pagi hari dan sore hari in kana min ahli jannah fa min ahli jannah kalau ternyata dia ahlul jannah maka akan ditunjukkan surga tempat dia. Ditunjukkan semuanya. Wa in kana min ahlin nar, kalau dia ternyata penduduk neraka, fa min ahlin nar. Yuqalu hadza maq'aduk hatta yab'atsuka hatta yab'atsuka Allah yaumil qiyamah sampai Allah nanti mengutus membangkitkan engkau yaumil qiyamah. Ditunjukkan tempatnya di surga, ditunjukkan tempatnya dalam neraka. Wa taqaddama hadisul Barra ibn Azib. Juga sudah lewat dalil dari Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Wa fihi di dalam hadis itu disebutkan yunada au yunadi munadin minas sama tiba-tiba menyeru seorang penyeru dari langit an sadaqa abdi Tiba-tiba menyeru ada suara dari langit yang berkata, "An sadaqa 'abdi." Hambaku benar. <laughs> Fa'afrashuhu minal jannah. Hamparkan untuknya hamparan dari surga. Bagaimana kalau belum ada surganya? <laughs> Bagaimana kalau ternyata belum diciptakan ya Wahai Mu'tazilah. Kata Allah, "Afrishuhu." minal jannah hamparkan hamparan dari surga waftahu lahu baban ilal jannah dan bukakanlah pintu ke surga bagaimana kalau nggak ada surganya oh surganya belum diciptakan nanti diciptakan yang yaumul qiyamah bagaimana dengan hadis ini kalau yang tadi digambarkan tempat duduknya di surga dan neraka mungkin mereka bisa jawab ya bisa saja digambarkan walaupun itu hari kiamat sebagaimana Nabi digambarkan tentang bagaimana hisab nanti yaumul qiyamah, bagaimana mahsyar. Padahal belum terjadi. Taib. <laughs> Kalau yang itu tadi kamu bisa jawab. Sekarang yang kedua ini, bisa jawab? Bagaimana kalau Allah katakan kepada malaikat munkar dan nakir setelah bertanya man rabbuka, man nabiyuk madinuk dinuk. Ketika dijawab ternyata ada suara dari langit yang menyatakan an sadaqa abdi sungguh benar hambaku hamparkanlah hamparan dari surga bukakanlah pintu ke surga maka ketika dibuka harumnya surga datang ke kuburannya nikmatnya sejuknya semuanya nyampe kalau faftahu lahu baban ilal jannah bagaimana kira-kira kalian tafsirkan Oh surganya belum ada. Jadi maksudnya dibukakan pintunya bagaimana? Ketika mentakwil takwil ke sana kemari nggak bisa, mereka akan berkata ini bertentangan dengan akal. Surga belum diciptakan kok sudah dibukakan pintunya ke surga. Mereka sendiri yang membayangkan dengan kebodohannya bahwa surga belum diciptakan, kemudian menolak hadis. Ajib. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha. Maka ketika dibuka pintu surga, datanglah harumnya, datanglah sejuknya, datanglah kenikmatan surga kepadanya. Wa taqaddama hadis Anas bima'na hadisil barra. Diriwayatkan pula hadis Anas bin Malik yang hampir sama maknanya dengan hadis Barra ibn Azib ini radhiyallahu taala anhuma. Masih ada lagi. Dalam Sahih Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat khusifat asy syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa dzakartu al-hadis. hadits afa Afadzukiratil hadis. Aisyah menceritakan terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan hadisnya. Qala Rasulullah sallam ketika itu beliau bersabda, "Ra'aitu fi maqami hadza kulla syai'in wa'idtum bihi." Sungguh aku melihat dari tempatku ini semua yang kalian telah dijanjikan. Hatta laqad ra'aituni akhudhu qatfan minal jannah sungguh sampai aku melihat diriku sendiri aku ambil setangkai anggur hina ra'aytumuni taqaddamtu ketika kalian melihat aku tadi maju aku mendekat ke pohon anggur dan aku ingin mengambilnya atau aku mengambilnya walaqad ra'aytun nar dan sungguh aku melihat api neraka yahtam ba'daha ba'dan hina ra'aytumuni ta'akhartu aku lihat neraka saling bertumpuk satu dengan lainnya sehingga kalian lihat aku mundur dari tempatku sudah ada, sudah diperlihatkan kepada Nabi, sudah dibukakan pintunya ke kuburan orang-orang saleh, sudah dihamparkan hamparan surga pada mereka. Wa fi sahihain. Dan dalam dua kitab sahih. Dan lafadznya lafadz Bukhari. An Abdullah ibn Abbas qala in khasafatis syamsu terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan hadisnya Sampai di sana ada kalimat qalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamik." Aku melihat engkau mengambil sesuatu dari tempat dudukmu atau dari tempat berdirimu. Rasulullah SAW seakan-akan mengambil sesuatu dengan tangannya. Qala thumma ra'ainaka taka'ka'ta. Kemudian aku melihat engkau mundur. Tadi maju mengambil sesuatu. Kemudian mundur, ketakutan. Dijawab oleh Rasulullah SAW. ini ra'aitul jannah. Aku melihat surga. Maka aku mengambil setangkai anggur. Walau asabtuhu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya kalau saja aku berhasil mengambilnya, niscaya kalian akan makan dan gak akan habis sampai habis dunia. Kalau saja berhasil mengambilnya, kalian akan makan anggur itu dan gak akan habis sampai habis dunia. Ini sampai hari kiamat. Waraitu nar. Tiba-tiba aku melihat neraka. Falam ara mandaran kal yaumi qat afdha' Sungguh aku melihat sesuatu yang tidak pernah aku melihat lebih dahsyat dari itu. Nggak pernah yang lebih mengerikan dari itu. Maka aku mundur. Aku ketakutan. Waraitu aksara ahliha an-nisa dan aku melihat kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Kalau mereka bertanya lagi, bima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Kenapa kau yang paling banyak para wanita? Qala yakfurhunna au bikufrihinna dengan kekafiran mereka. Qila ayakfurna billah? Apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Ya. Yakfurna al ashir. Mereka mengingkari kenikmatan suami-suami mereka Wa yakfurnal ihsan. Mereka mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Lau asanta ila ahadihinna ad-dahra kullah. Kalaupun engkau berbuat baik satu zaman. Ad-dahr seluruhnya. Sepanjang masa engkau berbuat baik. Thumma ra'at minka syai'a. Kemudian melihat sesuatu dari kamu. Sedikit maka wanita-wanita itu akan berkata itu, khairan qat sungguh aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun Bukhari wa Muslim mutafaqun alaih bahwasanya ketika Rasulullah SAW mundur ternyata dia melihat neraka bagaimana kalau sudah diperlihatkan Bagaimana kalau Rasulullah SAW menyatakan kalau aku berhasil mengambilnya setangkai anggur tadi, niscaya kalian gak akan kelaparan atau gak akan habis anggur itu dimakan sampai hari kiamat, sampai akhir zaman. Ini menunjukkan bahwasannya yang dilihat benar-benar surga, bukan mimpi. Rasulullah SAW tidak tidur. Sedang berdiri di mimbar. Rasulullah SAW dalam keadaan jaga. Diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Bahkan melihat dengan detail. Sampai beliau melihat di dalam neraka kebanyakan para wanita. Aku melihat penduduknya kebanyakan para wanita. Ketika mereka bertanya, Bima ya Rasulullah, mengapa ya Rasulullah? Dijawab karena mereka kufur. Ya Rasulullah, apakah kufur kepada Allah? Bukan karena kufurnya mereka pada suami-suami mereka. Ingkar kepada kenikmatan yang diberikan suaminya. Mendustakan semua kebaikan suaminya. Kalau diberikan kebaikan pada suaminya sepanjang masa. Kemudian ada satu kesalahan. Maka mereka akan berkata, engkau gak pernah berbuat baik kepadaku. Engkau gak pernah membuat aku bahagia. Engkau gak pernah memberikan kepadaku kebaikan seumur hidupku. Ini dikatakan dengan al ashir dan ini yang banyak membawa manusia para wanita ke neraka. Nasallahu salama wal afiyah. Asyahid yang menjadi bukti pada hadis ini adalah kalimat aku melihat surga, aku melihat neraka. Dan aku ingin mengambil sejumput anggur. Eh, kalau saja berhasil, kalian akan makan semuanya. Kalau itu cuma mimpi, kalau itu cuma khayalan, nggak mungkin Rasulullah SAW kemudian akan mengambilnya dan nggak mungkin berkata, kalau berhasil aku mengambilnya, kalian akan makan sampai hari kiamat, nggak akan habis. Ini semua menunjukkan kalau benar-benar surga hakiki, benar-benar neraka hakiki, sehingga Rasulullah SAW benar-benar yakin dan Rasulullah SAW ingin mengambil anggur daripadanya. Oh muslim yang saya hormati. Maka ini sebagai dalil berikutnya bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.